Qala syarih أبو زيد المكودي رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا أن أقسام الإعراب أربعة tatkala Ibnu Ajurrum menyebutkan dalam bab sebelum ini bahwasanya macam-macam i'rab ada empat zakara fi hadzal babi anna likulli qismin min aqsamil i'rabi alamatin maka beliau menyebutkan dalam bab ini bahwasanya masing-masing i'rab memiliki tanda-tanda. Faqala, beliau mengatakan lirraf'i arba'u alamatin. I'rab rafa' memiliki empat tanda. Ad-dhammatu. Tanda yang pertama dhammah. Dan ini tanda yang asli untuk i'rab rafa'. Wal wawu wal alif wan nunu. Kemudian wawu, alif dan nun. Dan ini tiga, tiga tanda pengganti dari dhammah. Qala wal aslu fiha dhammatu. Dan asal dari tanda-tanda rafa adalah dhammah. Walidzalika bada'a biha. Oleh karena inilah Ibnu Ajurrum memulai dengan menyebutkan dhammah. Faqala Ibnu Ajurrum kemudian mengatakan fa amma dhammatu. Adapun dhammah fatakunu alamatan lirraf'i menjadi tanda rafa' fi arba'ati mawadhi' pada empat tempat. Fil ismil mufrad yang pertama pada isim mufrad, wa jam'i taksir yang kedua pada jamak taksir, wa jam'il muannats salim yang ketiga pada jamak muannats salim, wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai. Dan yang keempat pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Qala asy-syarih, kemudian pensyarah menjelaskan famithalul ismil mufrad. Contoh isim mufrad yang merupakan tempat pertama bagi tanda dhammah. Ya, bagi dhammah sebagai tanda rafa' bagi baginya. Zaidun wa Amrun wa rajulun wa farasun. Zaidun, Amrun, rajulun wa farasun. Ini contoh isim mufrad Zaid, Amr, Rajul, Faros ini isim mufrad. Ya, dia menunjukkan naam makna tunggal. Ya, tidak menunjukkan bukan musanna dan bukan pula jamak. Nahu contohnya contoh yang naam masuk dalam jumlah yang sempurna. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Nah, di sini Zaidun naam marfu' dirafa'. Dia posisinya sebagai fa'il yang namanya fa'il dihukumnya rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa kok di di di dhammah sebagai tanda rofa baginya dikarenakan dia isim mufrad. Wa kharaja amrun. Ya sama, am amr fa'il. Ya di rofa, tanda rofanya dhammah dikarenakan isim mufrad. Wa jaa rajulun. Ya, telah datang seorang laki-laki. Wa hadza farasun dan ini kuda. Ya farasun di sini di rofa dia sebagai khabar khabar mubtada Nah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dikarenakan dia isim mufrad. Wa misalu jam'i taksir dan contoh jamak taksir ar-rijalu wal kutubu was -subyanu. Contoh jamak taksir adalah kalimat ar-rijal dia jamak dari rajulun kemudian kutub jamak dari kitab was -subyan. As-subyan jamak dari sobi, sobi artinya anak kecil sobiyun sibyanun qala wa yusamma صبي صبيان قال ويسمى جمع التكسير لأن التكسير lughati huwa at-taghyir jama' ini disebut jamak taksir dikarenakan taksir secara bahasa bermakna taghyir, bermakna perubahan. Wa hadzal jam'u yataghayyaru fihi bina'ul wahidi. Dan jamak ini berubah bentuk mufradnya. Ya, yakni ketika dijamak bentuk mufradnya berubah ketika dijamak ke jamak ini, ke jamak taksir. Kita lihat farrijalu. arrijal ini jamak taksir mufraduhu rajul. Bentuk mufradnya rajulun. Wa qad taghayyar dan sungguh telah beru, telah berubah. Ya, telah berubah bentuk mufradnya. Dari yang semula rajul menjadi rijal. Berubah dari segi harokat dan penambahan huruf. Ya, kita lihat fa inna ra'a kanat kanat maftuhatan fil wahid. Maka sungguh ra pada mufradnya rajul itu di fathah. Ya fil wahid pada bentuk mufradnya, pada bentuk mufradnya ra-nya di fathah. Fasarat fil jam'i maksuratan. Maka ketika di jamak berubah menjadi kasrah rijal ra-nya di kasrah sehingga mengalami perubahan Wa kanatil jimu mabmumatan. Dan jim ketika mufrad di dhammah rajul. Jimnya di dhammah. Fasarat fil jam'i maftuhatan. Lalu berubah menjadi fathah ketika di jamak menjadi rijal jimnya di fathah qala walam yakun fil mufradi alifun dan tidak ada alif pada bentuk mufradnya rajul gak ada alif wa fil jam'i alifun dan ketika di jamak ada alifnya di sana menjadi rijal sehingga ada perubahan di sana ketika dibentuk jamak. Ya, ada perubahan dari bentuk mufradnya. Perubahan dalam bentuk harokat, ya perubahan harokat dan penambahan huruf, huruf alif. Wa kutubun. Demikian pula contoh kutub. Mufraduhu kitabun. Bentuk mufradnya adalah kitab. Kanatil kafu maksuratan fil mufrad kaf itu di kasrah pada bentuk mufradnya. Kitab. Fasarat fi fasarat mabmumatan fil jam'i. Nah, fasarat mabmumatan fil jam'i. Ini ada ada kesalahan ya. Yang benar terkibnya fasarat mabmumatan fil jam'i sehingga menjadi dhammah ketika di jama'. Kutub kafnya di dhammah. Wa kanat at-ta'u fil mufrad maftuhatan. Dan ta ketika mufrad di fathah Ta pada bentuk mufrad di fathah kitab. Fasarat fil jam'i matmumatan. Ketika di jamak menjadi dhammah. Kutub. Taknya di dhammah. Wa kanatil alifu fil mufrad. Fadhahabat fil jam'i. Dan ada alif pada bentuk mufradnya. Kitab. Setelah tak ada alif. Lalu hilang ketika dibentuk jamak. Jadi kutub. Sehingga di sini kitab menjadi kutub ada perubahan dalam bentuk harokat dan pengurangan huruf ya pengurangan huruf alif qala wa taqulu dan kau katakan contohnya ya dalam jumlah yang sempurna qamar rijalu ya kaum laki-laki berdiri farrijalu fa'ilun biqama ar-rijal ini fa'il qama dia fa'il wa huwa marfu'un dan dia dirafa' wa alamatur raf'i fihi dhammah dan tanda rafa'nya adalah dhammah li'annahu jam'u taksir dikarenakan dia jamak taksir wa mithalu jam'il muannats salim dan contoh jamak muannats salim al hindatu wa huwa al jam'u bil alif wa ta ya al hindat ini jamak muannats salim pengertian jamak muannats salim adalah jamak menggunakan alif dan ta ya jamak menggunakan alif dan ta al hindat itu artinya wanita-wanita yang bernama hindun ya mufradnya hindun di jamak menjadi jamak manas salim menjadi hindatun ya dengan penambahan alif dan ta di akhirnya qala wa yusamma jam'al muannatsis salim dan disebut jamak manas salim jamak ini kenapa jamak ini disebut jamak manas salim li'anna mufradahu muannas dikarenakan mufradnya muannas wa huwa ismu imra'atin yaitu nama perempuan mufradnya hindun wasummiya saliman dan disebut salim li'anna mufradahu qad salima minat taghyir dikarenakan mufradnya selamat dari perubahan beda dengan jamak taksir kalau jamak taksir mufradnya berubah ketika dibentuk jamak sebagaimana yang telah lewat kita jelaskan kalau jamak salim mufradnya tidak mengalami perubahan sama sekali ya tinggal ditambahkan alif dan tak di akhirnya Adapun segi harokat, penambahan atau pengurangan huruf tidak terjadi di sana. Qala falha, kita lihat. Min hindun. falha min hindin. Kanat fil mufradi maksuratan. Maka alha dari kalimat hindun. Yani pada bentuk mufradnya di kasrah hindun. Wahia fil jam'i kadhalik. Dan pada jamaknya haknya juga demikian. Di kasrah hindatun. Wan nunu sakinatun fil mufrad dan nun pada mufradnya hindun disukun. Wa fil jam'i kadzalik dan pada jamaknya juga demikian disukun. Nah, namun hanya ada penambahan alif dan ta sebagai naam jamak manas salim. Adapun bentuk mufradnya sama sekali tidak berubah. Ya, ketika dibentuk ke jamak manas salim sehingga disebut jamak manas salim. takul kau katakan qamal hindatu dalam jumlah yang sempurna qamal hindatu para perempuan yang bernama Hindun berdiri fal hindatu fa'ilun biqama hindat al hindat ini fa'il qama sebagai fa'il wa huwa marfu'un dan dia dirafa wa alamatur raf'i fihi dhammatu tanda rafa'nya adalah dhammah li'annahu jam'u muannatsin salimun dikarenakan dia jamak muannats salim قال ومثال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء Contoh fi'il mudhara' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Yabribu. Contohnya yabribu. Wa huwa marfu'un dan dia dirafa'. Wa alamatur raf'i fihi dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirihi syai' dikarenakan dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Ia tidak bersambung dengan nun nun nun inas, tidak pula bersambung dengan wawul jamaah atau alif tasniyah atau ya muannasa mukhatabah. Qala falau ittasala bi akhirih nunul inas. Apabila atau jikalau fil mudhari' tersebut bersambung dengan nun niswah di akhirnya atau nun inas di akhirnya. Nahwu contohnya al-hindatu yadribna. Wanita-wanita yang bernama Hindun mereka memukul. Au nunut taukid atau bersambung dengan nun taukid di akhirnya. Nahu contohnya hal yadribanna. Hal yadribanna. bertemu dengan nun taukid. Lam yakun mu'raban. Maka fil mudhari' tersebut tidak dihukumi mu'rab. Artinya mabni. <clears throat> Ketika bertemu dengan nun, nun niswah atau nun inas fil mudhari' tersebut mabni sukun. Yadribna. Baknya disukun. <clears throat> tidak berubah. Ketika bersambung, bersambung dengan taukid akhirnya maka dia mabni fathah yadribanna baknya di fathah secara terus menerus ketika di bertemu dengan nun taukid walau ittasala bihi wawul jam'i dan apabila fil mudhari' bersambung dengan wawul jamaah di akhirnya nahwu yadribuna contohnya yadribuna au alifut tasniyah atau bersambung dengan alif musanna nahwu contohnya yadribani au yaul wahidatil mukhatabah atau bertemu dengan ya muannasah mukhatabah. Nahu contohnya tadribina lam yakun marfu'an bidhammah. Maka fil mudhari' tersebut tidaklah dirafa' dengan tanda dhammah. Wa ma yakunu marfu'an bin nun. Hanya saja dia dirafa' dengan nun. Sehingga tanda rafa'nya adalah nun. Kalau bertemu dengan waul jamaah atau ya atau alif tasniyah atau ya muannasah mukhatabah Wa sayati insyaallah taala dan akan datang penjelasannya insyaallah taala. Nah, ini tanda rafa yang pertama ya, yaitu dhammah. Dan dia menjadi tanda rafa pada empat tempat, pada isim mufrad, jamak taksir, jamak manas salim dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nam sesuatu apapun di akhirnya. Wallahu taala alam bisawab. wasallam ala وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين